hormati, yang kami takzimi selalu beliau Al Habib Novel bin Muhammad Al Idrus beserta keluarga. Kemudian relawan-relawan Raudah yang senantiasa yang senantiasa setia kepada beliau dan semoga kita hadirin dan hadirat termasuk digolongkan yang mencintai beliau sehingga kita dikumpulkan di dunia hingga di akhirat bersama beliau bersama junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin sebelumnya awal akhir mungkin nanti ada banyak kesalahan lahir batin dalam ucapan atau tutur kata yang kurang baik mohon dimaafkan sedalam-dalamnya dalam angsal dawuh dari beliau Habib Novel untuk mengajar Al-Qur'an di ar robah ini merupakan suatu kehormatan yang sangat besar bagi kulo pribadi Se insya Allah semaksimal kulo sebisa kulo padahal pribadi kula nggih tesih bodoh. Tapi alhamdulillah beliau memberikan amanah kepercayaan kepada kula ken ngaos teng mriki alhamdulillah sarang-sarang jamaah hadirin dan hadirat dari ABP sahabat-sahabatku sedaya sarang-sarang ngaji Al-Qur'an kalih kula mboten anten guru mboten anten murid sama-sama bela belajar. Samun sama siap ya. Nepangaken nama kula Muhammad Lutfi eh, domisili tengah Magelang. Domisili tengah Magelang tempat pesantren namine pesantren Al Husain Kerakitan. Pesantren Al Husain Kerakitan khusus mencetak generasi-generasi Qurani penghafal Al-Quranul Karim Mulai TK TK, SD, SMP, SMA Sampai kuliah mungkin Di tempat kami Langsung saja Untuk mengaji Al-Quran Mari sama-sama membaca hadiah fadiah dulu ila hadrati nabil mustafa sayyidina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal Aulama al aminin wal musannifin wal mukhlisin wa masyayikh turki ajma'in wal qurra wal hufaz wal mutahajjidin wa jamil ulama illah Jamil Ulama Ahlul Quran, Simbah Kiai Munawar Krapia, Simbah Kiai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 حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة الحمد لله Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pelajaran awal mengaji Al-Qur'an sama-sama membaca Ummul Fatihah. Ummul Qur'an suratul Fa suratul Fatihah. Membaca Al-Qur'an untuk pembukaan riyen membaca Al-Qur'an tingkatannya ah, tingkatannya enten kiroah tujuh kiroah sabah namun di tempat kami di tempat pondok saya di tempat kami mau mondok sama oleh guru diajarkan membaca Al-Quran yang dasarnya dulu dasarnya belum neko-neko apa lagunya masih dasarnya. Sementing benar secara makhraj, secara hurufnya, sifat-sifat hurufnya dibenarkan dulu. Untuk lagu mungkin belum sampai ke sana. Yang utama dasar-dasar hurufnya, makhraj, sifat huruf, tempat keluarnya huruf dibetulkan untuk lagu nanti menyesuaikan. Lebih baik nggak usah pakai lagu tapi benar makrotnya daripada pakai lagu tapi makrotnya salah-salah, malah dosa. Yang harusnya dibaca sin tapi bacanya so. Nah, beda. Kalau sin tahu meringis, tapi kalau so mecucu. Nah, lagunya mungkin bagus, nadanya tinggi. Tapi secara membaca hurufnya yang aslinya tulisannya so kok malah dibaca sin, salah. Salah arti malah dapat do, dosa. Hak Al-Quran itu. Kalau guru saya pernah e, pejangan nasihati kurang kurang lebih gini. Listo, gojai Al-Quran tenanan. Diyakini, diopeni tenanan insya Allah. Dunia akhiratnya selamat insya Allah. Mak, ya toh? Allahumma Amin. Al-Quran pedoman kita. Mungkin untuk zaman-zaman akhir ini, mungkin untuk kalangan yang mengaji Al-Quran minim. Untuk minat mengaji Al-Quran mi, minim. Betul? Betul. Alhamdulillah kita beruntung. Untuk malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kesempatan untuk kita bersama-sama mengaji Al-Quran Semoga untuk malam ini dan seterusnya kita senantiasa lebih mencintai Al-Quran, terus membacanya lebih hati-hati, sehingga oleh Allah kita semua hadir wal hadirat digolongkan orang-orang yang ahlullah. Ahlullah, ya menikah dan Ahlullah itu orang yang ahli Al-Quran. Allah mempunyai keluarga di dunia. Siapa keluarga di dunia itu? orang yang mencintai Al-Qur'an dan senantiasa membaca Al-Qur'an. Allahumma amin. Mungkin untuk saat-saat ini oh mengaji Al-Qur'an kok. Nah, selantasnya kok apa? E, minat untuk mengaji Al-Qur'an katrok apa kan Enggak ya? kurang ah ketinggalan, entah. Alhamdulillah kita jangan sampai bagaimanapun dimanapun Al-Quran pedoman Jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Nggih. Ah, terus bingung baca Al-Qur'an, hilang bingungnya. Tapi bacanya tetap pakai kaidah-kaidah sesuai tajwidnya, makhrajnya, sifat-sifat hurufnya. Ya. Malam ini insya Allah kita bareng-bareng mengaji satu persatu mulai makhraj, sifat huruf termasuk kaidah-kaidah tajwidnya bareng-bareng sama kita. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya niat di hati, niat yang ikhlas untuk mengaji, mengkaji Al-Qur'an. Semoga dengan kita niat ikhlas Allah membukakan hati, membukakan membukakan pikiran sehingga Allah memudahkan segala ilmu yang kita belum kita belum menguasai Allah memberikan ilmu kepada kita termasuk ilmu Al-Quran ini. Allahumma amin. <clears throat> Maaf ya, mungkin ini apa eh, bawaan dari pondok. Kalau mengaji Al-Quran dari guru, Al-Quran ada sanatnya pak. Hadirin hadirat. Mengaji Al-Quran harus ada sanatnya, gurunya, gurunya, gurunya sampai Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ngaji Al-Quran tanpa guru bisa dikatakan setan gurunya. Penting apa penting? Penting. Ngaji Al-Quran boleh nggak boleh sembarang sembarangan orang mengajar. Harus orang yang mengajar Al-Quran punya gurunya ke atasnya. Gurunya menyambung muta, mutasil sampai ke atas atasnya lagi. Kalau guru saya namanya Kiai Muhsin Al-Hafid beliau Guru saya mempunyai guru lagi namanya Kiai Haji Ahmad Bedowi. Naik lagi Simbah Arwani Kudus. Naik lagi Simbah Munawir Yogyakarta. Naik lagi terus sampai Rasul Muhammad insya Allah ilmunya dapat dipertanggungjawabkan sampai ilayomil yaumil ya Allahumma amin. Semangat ya ngaji Al-Qur'an mungkin bapak-bapak, hadirat-hadirat baru perdana, baru awal-awal. <clears throat> Awal membaca uh, pelajaran Al-Fatihah dulu. Bismillahirrohmanirrohim Satu, dua, tiga Bareng dikupas satu persatu hurufnya. Membaca ba, ba, huruf ba cukup di bibir. Atas sama bawah rapatkan. Tidak boleh dimasukkan, cukup ba, ba, ba, ba. Enggak, ba, enggak boleh. Cukup ba. Keluar anginnya. Bis, bis. Kemudian sin membaca sin pakai huruf sin kecil eh, gigi atas sama bawah ditempelkan kemudian keluarkan desis-desis angin sa sa sa bis bukan bis bukan bis apalagi bis bukan bis nah, mungkin kalau ngajinya ngaji denger seakan-akan bis eh, eh, eh. padahal tulisannya pakai huruf sin kalau bacanya shot sa salah bis bis kemudian mim huruf mim sama sifatnya masih di uh, bibir ma ma ma mi mi mi mu mu mu nah. Insya Allah sederhana ngajinya Bismillahirrohmanirrohim Monggo sareng-sareng Bis Kemudian ayat yang kedua nah, Bismillah ini termasuk Untuk menurut Imam Syafi'i Termasuk salah satu ayat dari Al-Quran Al-Quran Al-Fatihah ini termasuk bacaan Bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah Kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah Menurut Imam Syafi'i tidak sah sholatnya Jadi Bismillah termasuk bacaan surat Al-Fatihah Jadi kalau sholat tetap Bismillah dijaharkan, dikeluarkan suaranya Bukan langsung Alhamdulillah untuk menurut Imam Syafi'i mungkin menurut, menurut imam yang lain kurang tahu. Untuk bismillah. Kemudian ayat yang kedua alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu, dua, tiga. Yuk. Al olahraga malam-malam pak olahraga mulut langka. Mungkin di Solo baru sini. Enggak <laughs> apa-apa nggih. Ngajinya sudah tua enggak apa-apa. Bagaimanapun Al-Qur'an ini harus kita kaji. Al-Qur'an lebih dikaji, lebih oh lebih kita lebih menyadari kalau kita itu bodoh. Al-Qur'an tambah dikaji, tambah dikaji, tambah dikaji, tambah kelihatan kita bodohnya. Enggak enggak mungkin kita mau oh sudah cukup ah, enggak mungkin dalam Al-Quran itu ilmunya ada dalam ah, Al-ha Baca ha Tengah tenggorokan Tenggorokan paling tengah Al-ha Ha Bukan ho ho enggak. Ha tengah tenggorokan Terus apa Bibirnya melongo pak Al-ha Al <laughs> nah, Ketawa-ketawa nggak apa-apa Pak G apa-apa. Alhamdu. Alhamdu. Membaca dal ditarik dulu. Bibirnya tarik ke belakang terus kemudian mencucu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sering sering mungkin keselir ya di sini. A Alhamdulillahi Rabbil A A Huruf pakai Ain Ainnya panjang A tempatnya di mana? Tempatnya tenggorokan G tengah A A Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yuk sekali lagi yuk Alhamdulillah Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah kalau guru saya ngajarin tadi ingat saya Pak apa hadirat hadirat kalau waktu itu di pondok ngajinya ini pas waktu saya baca ini sama kiai ditegur ditegur roknya apa uh, mecucu roknya mecucu kalau membaca ar-rahman jadi waktu di pondok masih ingat, di, pernah ditegur sama kiai gitu. Aur langsung mencucu. A langsung mencucu langsung ke huruf ro. Aur roh, aur roh. A langsung ke huruf ro. Aur roh manir rohim. Satu, dua, tiga. Mari. Roh bareng-bareng. Ro, mari. Ro. Malih monggo. Ro, ro. Ro suaranya tebal. Tebal. Ro bukan ro, bukan tapi ro, ro. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Ar lama nggak olahraga mulut pak gih biasanya ngaji kan Bismillahirrahmanirrahim akhirnya gitu. <laughs> kalau ngaji sekarang belajar apa pak menempatkan makrotnya di tempat aslinya belajar kalau nggak dikulinain gih mungkin wilayah kiamah nggak nggak nggak nggak nggak nggak tahu tempatnya rok di mana tempatnya sin di mana asal pernah dengar terus nirukan padahal salah. Pentingnya mengaji Al-Qur'an. Ayat yang seterusnya Maliki yaumiddin. Monggo. Ma, manya panjang. Maliki. Kalau anak-anak desa kadang tak maliki. Nah, gitu. Padahal salah. Maliki. Maliki. Pakai kaf, bukan pakai kof. Bukan maliki, bukan. Tapi maliki. Membaca kaf keluar anginnya. Ujung lidah, lidah paling belakang. K. K. Maliki. Maliki. Maliki yaumiddin. Monggo. Pinter semua pokoknya hadir. Allahumma. Amin. Kemudian ayat seterusnya karena budua. Iya karena nasta'in. Monggo. Iya. Pelan-pelan Iya Iyaka. Iya, yanya panjang. Kadang anten sing bacane yane diwaca pendek ada. Iya iya iyaka padahal panjang ya eh. Kalau beliau jadi imam, oh nanggung makmum loh itu. Nah, kalau jadi imam dipilihkan orang yang bagus bacaan nih, bukan asal jadi imam, bagus suaranya imam-imam ya. Oh, jangan. Bagus suara nomor dua sementing makhraj hurufnya betul. Ya. Iya, yannya panjang, bukan pendek. Iya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sekali lagi ya. Iya karena karena iyyaka Nah, waspada bukan kanaus tapi kanas. Nah, kadang bacane bacanya kanaus, ah salah. Bacanya belajarnya belajar teko asal oh turun temurun nanti oh, kanas salah. Kanas pakai huruf sin. Kanas ta'in. Ayat seterusnya ih ah ini. Ha tempatnya apa? Dada. Ih ih ih dinasiratal mus mustaqim. Monggo. Ih. mungkin jamaah sinten mriki mungkin enten salah satu, salah dua, enten sing kurang pas. Mungkin saya gitu dereng pas, kalau dereng pas, Pak. Tapi menurut sing saya pelajari yang tadinya huruf sin ada yang jamaah membaca sin, Pak. Salah dibetulkan. Tak ulangi, mohon diperhatikan. Ih dinaus naus huruf sot mecucu, bukan ih dinas, bukan, bukan ih dinas. Tapi ih si Narik apa Pak? Maju terus belakang lagi. Lagi <laughs> gini ngajinya, Pak. <clears throat> Ih dinaus siratal mustaqim. Tadi ada jamaah yang bacanya mus mustaqim ada. Tak lihat. Oh, kurang pas. Alhamdulillah semoga berkahnya malam ini mengajak Al-Qur'an yang tadinya kurang pas bisa dibetul-betuli. Amin. Nirkan rekan itu jamaah. Ih dinaus sirotol mustaqim bukan mus tapi mus pakai sin kecil satu dua tiga bareng monggo ih nah, bukan mus meleh tapi ditarik ke belakang sedikit nawan mus ah beda loh pak antaranya mus sama mus beda mungkin kedengarannya kedengarannya sama hampir sama Padu. <clears throat> Masih kuatan iki? Belum bosen tau Pak? Ampun bosen nggih. Ngaji Al-Qur'an terus mawon. Tambah digali. Ini belum apa tafsirnya, belum takwilnya. Wah, dalam. Terus mungkin sebentar, yang tadi kurang tak betulkan dulu. Coba masnya, mas maaf maaf gih ngajinya bareng-bareng. Coba masnya baca ihtinas. Ah, Mas. Maaf. Ya. Ihdinaus. Nas majusu dulu. Ihdinaus si. Pakai huruf sad kemudian yang belakang sin. si sirotol mustaqim. Tadi masnya mustaqim. Ah, padahal sin bukan mus tapi mus Maaf kalau ada salah dimaafkan Mas ya. Monggo sarang-sarang ihdinas 1 2 3 ih mus dianggap betul semua mawan, Allahumma kemudian ayat seterusnya napa siro Nah, saat ini shot bukan sin bukan si tapi si Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him. Satu, dua, tiga, monggo. Siratal Bukan andai, oh, bukan. Cukup sirotol ladzina am ta'alaihim. Sinjok keselio tentang begini nih Pak. nih huruf alif sama huruf ain, hampir sama. An amta, bukan an amta. Kadang kedengaran sama toh? An amta sama an alamta, Nah, yang betul yang awal apa yang akhir? Ain ta. Nah, bukan an amta. Namun an ta. Saya ulangi mulai. Siratal ladzina an amta alaihim. Setunggal kali tiga monggo. Siratal Gho. Gho tempatnya tenggorokan paling atas. Gho. Gho. Suaranya mendengkur. Suaranya men mendengkur. do bi alaihim walab dolin. Tadi panjang, doanya panjang. Pada tengkoran pakai layar lah, pakai layar. Panjangnya 6, Pak. Saya ulangi meleh. Ghairil maghdu. Ah niki sing. Huruf mungkin sing termasuk paling sulit niki, Pak. Para rawuh sedaya. Dot. Dot mungkin ini termasuk huruf sing sulit. Boten wonten sak alam dunia niki mboten wonten sing fasih ngucapke zat kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing paling fasih bacaan Al-Qur'an nih namun satu-satunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita madak-madak imawan ngepas-ngepaske derek tindak lampai Kanjeng Nabi. Tapi baca Quran nggak serampangan, nggak asal mau gue. Harus pakai kaidah-kaidah tajwidnya, mahrotnya, sifat hurufnya. Leres? Ghairil nggih. Ghairil bi alaihim waladdallin. Setunggal kalih tiga monggo. Ghairil walab dol. Alhamdulillah. Al-Fatihah sudah selesai ayat sampai ayat 7. Robbio doanya ini. Robbio, B ba langsung ghain. Ghainnya mecucu. Robbio, firli wali walidayya ya walil mu'minina amin monggo setunggal kali tiga robbir rob mu'minina alhamdulillahirabbil alamin <laughs> mungkin enten sederek-sederek sederek rekan-rekan jamaah hadirin wal hadirat enten sing perlu dipertanyakan monggo sarang-sarang ngaji Al-Qur'an. Kanjeng Rasul nate bersabda dawuh ruba qari'il Qur'an la yal'anu. Banyak yang membaca Al-Qur'an tapi beliau yang membaca Al-Qur'an itu dilaknat oleh Al-Qur'an kori lil Quran yal anu Kalau nggak salah hadisnya ngoten. Banyak yang membaca Al-Qur'an tapi pembacanya dilaknat oleh Al-Qur'an. Naudzubillah min. Semoga kita dijauhkan sekeng predikat niku. Bisa dikatakan dilaknat mergo karena mergo karena sama mergo karena Maksudnya wong Jawa arep dire niru Indonesia ra iso, Pak. Kulina bahasa Jawa. Karena kok dilaknat baca Al-Qur'an tidak pakai kaidah. Kaidah sesuai hukum Al-Qur'an termasuk cara membacanya, mahrajnya, tajwidnya, sifat hurufnya, termasuk panjang pendeknya. Asal Eh, Ruba qari'il Qur'an yal anu. Kanjeng Rasul dawuh ngeten, banyak orang yang baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknat si pembacanya. Nauzubillah min Padahal Al-Qur'an kalau sudah mensyafaati besok di al di akhirat Masya Allah Al-Quran akan jadi teman kita di akhirat Allahumma amin dengan catatan bacanya pas, bacane pas. Sesuai kaidahnya, sesuai tajwidnya. Nah, kersane sakit ngertos harus menga mengaji. Beten bosen toh Pak? Beten gak? Niki sama-sama ngaji, saling mengisi. Nek kula salah deling nggih. mereka sesama-sama manusia tempatnya lupa dan salah. Mungkin Eh, jamaah dan yang lebih pinter, lebih ngalim, ilmunya lebih atas. Nek kalau salah ditegur, nggak apa-apa. Monggo enten pertanyaan, mungkin enten waktu 10 menit. Enten mungkin apa kurang paham, nggak apa-apa. Kalau cerita Eh, kalau e, jamaah pernah ziarah ke tempatnya Mbah Arwani Kudus, beliau kalau nggak salah di makamnya itu ada tulisannya kurang lebih aku mau dikirim pacan Quran sing isong laknati aku nek kurang lebih ngoten jadi nggak mau Mbah Yarwani ya ahli Quran ulama besar ulama ahli Quran Indonesia ini tidak mau dikirim bacaan Al-Quran oleh peziarah bila mana peziarah membaca Al-Qurannya nggak pakai il ilmu ilmu Al-Quran asal bisa untuk membaca nggak mana tanda berhenti tanda terus tanda panjang tanda pendek belum tahu nggak mau saya, saya ulangi mungkin ini bagi peringatan untuk peringatan kita bersama ruba' qari'il lil Qur'an yal anu. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknat pembacanya. naudzubillah min dalik Kalau Al-Qur'an melaknat, nggak mungkin beliau selamat, nggak mungkin dia selamat. Gitu? Okay. Penting ngaji Al-Qur'an itu penting. Semangat ngaji Al-Qur'an ya. Okay. Insyaallah. Mungkin enten sing dipertanyakan belum ditutup sarang-sarang Monggo jamaah Untuk awal-awal ini Al-Fatihah dulu Mungkin insya Allah kedepannya Ngaji juz sama Sama Kalau bisa Kedepannya menghafalkan Walaupun samun sepuh-sepuh Menghafal Al-Quran top nih Pak Rakiteng sehari seayat lah One day one ayat Cari Ustaz Mansur Sepuh mau ngaji Al-Quran tuh nggak ada apa uh, batasan umur.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 Semoga berkah mengaji Al-Quran bersama-sama di Masjid Al-Rawdoh yang hadir di tempat ini walaupun yang belum bisa hadir di tempat ini disebabkan suatu urusan ataupun yang e, pemirsa di rumah pendengar semoga mendapat berkahnya bacaan Al-Qur'an semoga Al-Qur'an senantiasa membimbing kita dalam kehidupan dalam tindak laku dan seterusnya ila yaumil qiyamah Allahumma amin kehidupan kita dicahayai oleh Al-Qur'an Allahumma amin banyak salah awal akhir ihdinas suratul mustaqim mungkin eh, apa do, doa biasa Habibnya nutup doa apa doa selesai majelis monggo sinten sing mimpin salatan wa salaman daimain wa ala alihi wa sahbihi Allahumma bi ta'atika farai wa sururi wa fir madatika jami'a umuri Allahumma ya alim bi halati wa mutali ala sarairi wa niyati ikni jabi hajati wa fir dunubi wa sayyati Wajalati, jamia Hasanati, Wassami Nifimau maubawa mayati, wafir buku, wasubli sabila najati, fi hayati wamati, Allahumma ini ta'miun fi abdak, radibun fi ridak, Mustaslimun li kabaq fatubni min aulia. وسبري سبيل الهدى وأكفني بأكدا وصلى الله على سيدنا محمد والسلام والحمد لله رب العالمين